قال الله تعالى في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Maka demi Tuhanmu Mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ahli sunnah adalah orang-orang al-mutamassikun wal-muttabi'un li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang selalu berpegang teguh dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wal jamaah mereka disebut juga ahlul jamaah kata Rasulullah sallallahu dalam riwayat lainnya hum man kana mithlu ana alaihi yaum wa ashabi mereka adalah orang-orang yang berada di atas kondisiku dan para sahabatku pada hari ini. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang selalu mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dalam akidahnya, dalam keimanannya, dalam manhajnya, dalam dakwahnya, dalam sistem pendidikannya, dalam sistem ibadahnya, sistem berzikirnya, sistem sholatnya, sistem di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul dan juga sesuai dengan kondisi para sahabat Nabi itulah ahlus sunnah selalu berupaya kalau ingin memahami ayat-ayat Al-Quran langsung menengok bagaimana para sahabat Nabi memahaminya bagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali memahaminya menafsirkannya langsung bertanya dia karena ingin berpegang teguh dengannya. Ketika dia mau beribadah, dia teringat dengan hadis-hadis Rasul yang tadi. Ibadah saya harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada hadisnya yang sahih. Saya kenapa saya sholat seperti ini? Kenapa saya berpuasa seperti ini? Bagaimana cara manasik haji atau umroh saya kok seperti ini? Apa ada dalilnya dari Nabi? Unda ini kata Ustadz loh. Kok kata Ustadz? Ustadz bukan dalil. Sunnah Nabi. Dia selalu bertanya, selalu mencari mana dalilnya. Oh enggak, ini kebiasaan dalam organisasi kami. Bukan itu ahli sunnah. Ahli sunnah akan bertanya, mana hadisnya? Sahih ataukah tidak hadisnya? Dia akan bertanya karena dia adalah orang yang bersungguh-sungguh serius menghormati dan menghargai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن يطع الله والرسول فأولئك أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui.